السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله الكريم الذي هيأ الأسباب لهذا اللقاء وكتب هذا الاجتماع ونسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا لنا ولكم في الدنيا ويوم الدين وأن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا ولكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Bismillahirrahmanirrahim. Uh, setelah beliau mengucapkan uh, syukur wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, beliau Syekh eh, berkata nahmadullah al-karim ya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yang telah mempersiapkan sebab-sebab uh, sebab -sebab, ya untuk kita bisa berkumpul di tempat ini dan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menulis ya perkumpulan kita di tempat ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala eh, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang ikhlas ya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan semoga bermanfaat, bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhir dan di hari akhirat di mana pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang bermanfaat. <clears throat> Eh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala eh, menjadikan majelis ini majelis yang bermanfaat ya untuk kita di kelak di hari kiamat di mana pada hari tersebut tidak akan bermanfaat ya harta dan anak-anak. والمقرر أن يكون الكلام في هذا المجلس حول تربية الأولاد وتربية الأولاد أعطاها ديننا الإسلامي أهمية بالغة بل وأعطاها جميع الأنبياء أهمية بالغة لأن صغار اليوم هم كبار الغد ولأن الأولاد جزء من المجتمع وصلاحهم نافع لأنفسهم ولغيرهم وفسادهم ضار عليهم وعلى غيرهم Dan insya Allah materi kita pada hari ini, ya pada majelis ini adalah materi yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan anak-anak ya bahwasanya agama kita memberikan perhatian yang sangat ya, memberikan perhatian yang sangat penting tentang perhat, tentang pendidikan anak-anak tersebut. Bahkan seluruh para nabi juga memberikan perhatian yang sangat penting kepada pendidikan anak-anak tersebut sebagaimana bahwasanya anak-anak tersebut merupakan bagian dari masyarakat dan bahwasanya kebaikan mereka ya kebaikan anak-anak tersebut bermanfaat untuk diri mereka dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan begitu juga rusaknya anak-anak tersebut, ya, rusak untuk dirinya sendiri dan juga akan merusak untuk orang lain. Inna tarbiyat al-awlad تبدأ باختيار المرأة الصالحة ذات الدين التي تعين زوجها على صلاح أولاده وعلى تربيتهم التربية الصالحة ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فاظفر بذات الدين تربت يداك أي إن لم تفعل التصقت يدك بالأرض كناية عن الفقر وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة Dan untuk memulai pendidikan anak ini, ya, dimulai dengan seseorang memilih istri yang solehah, ya, memilih istri yang bidati din, yang memiliki agama yang bagus agamanya, yang akan membantu para suaminya untuk melakukan perbaikan di dalam mendidik putra putri mereka. Dan tarbiyatun solehah, ya, pendidikan yang baik Ya. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fatfar bidatidin ya pilihlah perempuan yang bagus agamanya taribat jadat ya maka engkau akan baik ya. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya engkau eh, apabila engkau tidak melakukan hal tersebut ya maka sakotot jadak akan jatuh tanganmu ini sebagai kiasan bahwasanya engkau termasuk orang-orang yang fakir yang rugi sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sahih Muslim ad-dunya mata ya bahwasanya dunia ini adalah perhiasan wa khairul mata'iha dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah imratun solihah yaitu perempuan atau istri-istri yang solihah. ونلاحظ أنه في القرآن الكريم جاءت دعوات أنبياء الله عز وجل بأن يرزقهم الله عز وجل الذرية الصالحة الطيبة فإبراهيم عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين زكريا عليه السلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وهكذا أيضا نجد إبراهيم عليه السلام يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فيدعو لصلاح الأولاد وأن يكونوا مسلمين مستسلمين لله عز وجل ظاهرا وباطنا Dan kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran, ya bahwasanya di dalam Al-Quran eh, banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang dakwahnya para nabi, ya di mana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak keturunan yang baik, anak keturunan yang soleh. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, ya bahwasanya beliau berkata, Robbi habli minas solihin." Ya Allah, berikanlah aku keturunan keturunan yang soleh. Kemudian Nabiullah Zakaria juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah berikanlah aku ya dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengarkan seluruh eh, doa-doa kami. Maka oleh karena itu kita juga dapati bahwasanya Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, ya Allah jadikanlah kami ya, dan anak keturunan kami ummatan muslimatan lak ya, sebagai umat yang akan berserah diri kepadamu. وهكذا أيضا إبراهيم عليه السلام يقول كما أخبر الله عنه في سورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيخبر أولاده بأن الله اصطفى لهم دين الإسلام ويأمرهم ألا يموتوا إلا على الإسلام على الدين الحنيف Dan begitu juga di ayat yang lain bahwasanya Nabi Allah Ibrahim <clears throat> eh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kita agama ini fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan ya untuk kita agama Islam ini dan kita tidak boleh ya untuk meninggal atau wafat kecuali dalam keadaan Islam di atas agama yang lurus ini. ونلاحظ أيضا قصة لقمان مع ابنه كما في سورة لقمان فأول ما وعظه به أن قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهذه الآية مع الآيات السابقة في إبراهيم ويعقوب نعلم أن أعظم ما يربى عليه الأولاد توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك لأن التوحيد أعظم الحسنات وأجل الطاعات والشرك أعظم المعاصي وأقبح السيئات ولهذا قال لولده وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ثم بين له خطر الشرك فقال إن الشرك لظلم عظيم يظلم الإنسان نفسه لأن الشرك محبط لجميع الأعمال ومن لقي الله به من غير توبة كان من المخلدين في النار عياذا بالله Dan ayat ini yang menjelaskan dan ayat-ayat sebelumnya ya tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Yakub Eh, menjelaskan bahwasannya termasuk di antara pentingnya pendidikan anak adalah mengajarkan mereka tentang tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka terhadap bahaya kesyirikan ya karena at-tauhid itu termasuk eh, pintu-pintu e, kebaikan adapun kesyirikan itu adalah termasuk kemaksiatan yang paling besar dan termasuk sejelek-jelek kejahatan sebagaimana e, Luqman ya, di dalam ayat tadi mengatakan bahwasanya ya bunayya la tusyrik billah wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala eh, kemudian menjelaskan tentang bahaya kesyirikan tersebut inna syirka la dhulmun adim ya bahwasanya kesyirikan termasuk kedoliman yang paling besar yang akan menggugurkan seluruh amalan seorang hamba maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hal tersebut dan bahwasanya kesyirikan itu akan merugikan kepada pelakunya dan akan menjadikan pelakunya mukhalladan finnar wal billah bahwasanya pelakunya akan kekal di dalam api neraka dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. ثم كانت ثاني الوصايا والمواعظ من لقمان لابنه أن قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فزرع في قلبه عظمة الله وعموم قدرة الله وأنه لا تخفى عليه خافية لأجل أن يكون معظما لله مراقبا لله خائفا من الله محبا لله لأنه يعلم أن الله لا يعجزه شيء Dan <clears throat> kemudian dilanjutkan tentang nasihat Luqman kepada putranya, ya kepada anaknya, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya innaka in takun fis ya, di al-ayah <clears throat> ya, atau fil ardi إنها إن تكن مثقال حبة من خردل إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله Inna Allah latifun khabir. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala e, menanamkan kepada putra-putrinya ya, menanamkan kepada putra-putrinya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tentang e, keumuman bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala e, tidak layak al dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kudrah kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala eh, menanamkan kepada putra-putri tersebut kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya eh, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya lemah segala sesuatu. ثم كان الثالث الوصايا بأعظم الأمور بعد التوحيد حيث قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فأمره بالمحافظة على الصلاة وقبلها بالتوحيد وبذلك يكون الإنسان صالحا في نفسه مؤديا لحق ربه ثم في قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر حثه على أن يكون مصلحا لغيره فيأمر بالمعروف وهو الأمر بكل خير وينهى عن المنكر وهو النهي عن كل شر kemudian termasuk nasihat yang ketiga eh, yang dinasihatkan Lukman kepada putra putrinya bahwasanya eh, Lukman berkata kepada putranya, "Ya bunayya akimis solah wa murbil ma'ruf ha 'anil munkar wasbir 'ala masobat fa inna dhalika min azmi umur." Dan nasihat selanjutnya setelah menegakkan tauhid ia adalah menjaga solat ya sebagaimana dinasihatkan di dalam ayat tadi. <clears throat> Kemudian E, termasuk nasihat selanjutnya di bawasannya Luqman mengajarkan wasbir alama asobat طيب ثم قال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لأن الإنسان عند أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يؤذيه غيره من الناس Dan kemudian selanjutnya setelah itu uh, Luqman uh, berkata wasbir alama asobat ya dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpa dirimu karena sesungguhnya ketika seseorang uh, berdakwah ya atau melakukan sesuatu dia akan mendapatkan ada ya dari manusia yang lainnya. ثم علمه مكارم الأخلاق والآداب التي يعيش بها مع الناس Kemudian Luqman mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia dan adab yang bagaimana seseorang tersebut akan e, bermuamalah ya hidup di tengah-tengah manusia. wa la tusahhir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil الأرض maraha. Inna Allah la yuhibbu kull mukhtalin fakhur. Kemudian Luqman mengatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur ya bahwasanya janganlah engkau berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan sombong innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong ومعنى هذا أنه يأمره بالتواضع وينهاه عن الكبر Dan maknanya adalah engkau disuruh untuk bersikap tawadu dan dilarang untuk berbuat sombong. ثم يخبره أن الله لا يحب كل مختال فخور أي أن الله عز وجل لا يحب المتكبرين المفتخرين بأنفسهم وإنما يحب المتواضعين Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong Anallaha la yuhibbul mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang berbangga diri terhadap dirinya sendiri. Maka hal tersebut memerintahkan antum untuk berbuat tawadu. ثم نجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم يوجه الآباء بالعناية بأبنائهم Kemudian Allah Subhanahu wa taala e, menjelaskan di dalam kitabnya untuk memberikan taujih <clears throat> bil inayah bi ya? e, untuk mem mengarahkan untuk kita benar-benar memperhatikan putra-putri kita. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka." Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ma'nahu allimuhum wa adibuhum'. Berkata Ali bin Abi Thalib, makna dari kali dari ayat tersebut adalah Alimuhum, ya didiklah mereka wa adibuhum dan e, berikanlah mereka pelajaran tentang adab. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على العناية بأمر الأسرة Dan kita dapatkan juga bahwasanya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk benar-benar memperhatikan tentang keluarga. ويخص الأب والأم بذلك Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan perintah tersebut kepada para bapak dan para ibu. قال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Warajulu ra'in an ahli baitihi," bahwasanya para laki-laki Ya, mereka adalah ra'in sebagai pemimpin terhadap keluarganya bahwa mas'ulun an ra'iyati dan dia bertanggung jawab terhadap orang yang dia pimpin. Ay anna Allah azza wa jalla sayas'aluh an zawjatihi wa auladihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada laki-laki tadi kepada para suami tentang istri-istri mereka dan anak-anak mereka. يسأله عن صلاحهم وعن أخلاقهم وآدابهم Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para suami tadi tentang bagaimana baiknya anak tersebut ya, dan bagaimana uh, adab mereka dan bagaimana uh, pendidikan mereka. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها Dan di dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya para istri mereka juga adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan dia akan ditanya terhadap kepemimpinannya. أي أنها مسؤولة عن تربية أولادها مع زوجها bahwasanya dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya di dalam mendidik anak-anaknya bersama dengan suaminya. ولما كان أعظم ما يغرس في قلوب الأولاد التوحيد والعقيدة الصحيحة Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkara yang paling agung yang harus ditanamkan kepada hati-hati para putra-putri kita adalah tauhid. Eh, tauhid yang harus ditanamkan kepada put, hati putra-putri kita. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام Inni u'allimuka kalimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibn Abbas radhiallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya gulam wahai uh, ya wahai gulam ini u'allimuka kalimat. Ya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. وحفظ الله عز وجل يكون بحفظ أوامره واجتناب نواهيه Dan penjaga Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. أي أن نقوم بالواجبات ونترك المحرمات Yaitu engkau melaksanakan berbagai macam perkara-perkara yang diwajibkan dan engkau menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. ثم قال له احفظ الله tajidhu تجاهك Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibn Abbas, Ifadilah jagalah Allah Subhanahu Wa Taala maka engkau akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala berada di sisimu. Aisyatajidullah Azza wa Jal yufarriju kurubatika wa yaqdi hajatik. Engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ya berbagai macam kesulitan-kesulitanmu dan akan memenuhi berbagai macam hajatmu. ويكفيك شر أعدائك وييسر لك أسباب الرزق Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dirimu dari kejelekan musuh-musuhmu dan Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan rezekimu. ويجعل لك فرجا ومخرجا من كل ما ينزل بك Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu keluasan dan jalan keluar dari berbagai macam perkara yang menimpamu. ثم قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila engkau meminta, memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فلا يطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات إلا من الله عز وجل. Maka tidak boleh seseorang meminta untuk Eh, dicarikan jalan keluar atau dipenuhi segala hajatnya dan untuk dibukakan jalan keluar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubuha min al wa ashab al-qubur. Maka tidak boleh seseorang meminta hal tersebut kepada mayat-mayat ya, pada dan kuburan-kuburan. Wala yatlubuha min al-awthan wal ashjar wal ahjar. Dan tidak boleh meminta kepada al-awthan, ya berhala-berhala Eh, batu-batu ataupun pohon-pohon. Wala yatlubuha min as-saharati wal musya'widhin dan tidak boleh meminta kepada ahli sihir ya, dan orang-orang yang semisalnya. Wa inna ma yas'alu Allah azza wa jal alladhi bi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tidaklah seseorang meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah seluruh kebaikan alladhi biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah yang mampu atas segala sesuatu thumma amarahu alla yasta'ina illa billah Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibnu Abbas ya untuk tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah azza wa jalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepadamu lah aku memohon uh, hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. فكل ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستعان به إلا بالله عز وجل. Maka segala sesuatu yang dia tidak mampu untuk dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, maka hal tersebut tidak boleh seseorang untuk meminta kepadanya. ثم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan uh, kepada Ibn Abbas, "Iklam ketahuilah bahwasannya seluruh umat ini Kalau seandainya mereka bermaksud untuk memberikan manfaat kepadamu, lan yang fauk, mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruk, lan yadhurruka illa bi syai'in katabahu Allah 'alaik. Dan kalau seandainya mereka seluruh umat tersebut berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan madarat kepadamu kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. وكل هذا يغرس في قلبه الإيمان بالقضاء والقدر. Dan hal tersebut menanamkan pada hati seseorang untuk beriman kepada qada dan qadar. وأن المنفرد بالنفع والضر هو الله وحده لا شريك له dan sesungguhnya satu-satunya zat yang akan memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. وستكون النتيجة ألا يعبد إلا الله. Dan hasil dari hal tersebut bahwasanya engkau tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. فلا ذبح ولا نذر لغير الله. dan tidak ada sembahan dan tidak ada nadar yang ditujukan kepada selain Allah. Wala khawfa min as-saharati wal musyawidin. Dan tidak eh, wala khawfa min as-saharati wal musyawidin. Dan tidak perlu kita merasa takut kepada ahli sihir ya, dan orang-orang yang semisalnya. Wala ta'liq lil huruz wat tamaim. Dan tidak boleh untuk menggantungkan at-tamimah وهكذا أيضا جميع صور الشرك dan demikian pula seluruh bentuk-bentuk kesyirikan لأن الذي ينفع ويضر هو الله وحده لا شريك له karena yang mampu memberikan manfaat dan mampu menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala وهكذا أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم Dan demikian pula kita dapati bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimu sigar al-halal wal haram mengajarkan anak-anak untuk mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram. Liya'tadu ala dhalik agar mereka terbiasa terhadap hal tersebut. Wa yatamarranu alaih dan mereka terlatih terhadap hal tersebut. Wa in kanu ghair mukallafin meskipun mereka belum Eh, mukallaf dia belum mendapatkan beban syariat. Faqad ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat Al Hasan bin Ali, Hasan bin Ali ya'khudhu tamratan wa yad'uha fi famihi. Bahwasanya Hasan bin Ali mengambil uh, biji kurma kemudian meletakkan hal meletakkan biji kurma tersebut di mulutnya. Min tamr sadaqah dari tamr sedekah والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته dan perlu diketahui bahwasanya sedekah atau harta sedekah itu haram untuk uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarganya. فأمره بإخراجها Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Hasan untuk mengeluarkan biji kurma tersebut. وقال له أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Hasan bin Ali, apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada kita harta sedekah? وهكذا لما رأى عمر ابن أبي سلمة Demikian pula ketika Umar bin Abi Salamah melihat وهو لا يحسن آداب الأكل bahwasanya dia tidak e, bagus, tidak mengerti tentang adab atau tata cara makan. فقال له يا غلام كل بسم الله Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ya gulam, ya wahai anak kecil, berkata makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kul biyaminik dan makanlah dengan tangan kananmu. Ay la ta'kul bil yusra wa la tashrab bil yusra. Dan jangan engkau memakan dan minum dengan tangan kiri. لأن الأكل والشرب باليسرى محرم karena makan dan minum dengan tangan kiri termasuk perkara yang diharamkan فإنما يأكل بشماله ويشرب بشماله الشيطان karena yang makan dan minum dengan tangan kirinya adalah syaitan قال وكل مما يليك dan makanlah dari makanan yang terdekat denganmu أي لا تأكل من الطعام مما يكون أمام غيرك dan janganlah engkau memakan makanan yang terletak di depan orang lain فإن هذا من آداب الأكل karena hal tersebut termasuk di antara adab seseorang makan وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع Demikian pula juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muruhum perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun Wawaribuhum alaiha li'ashir. Dan pukullah mereka ketika umur mereka 10 tahun. Ufarriqu bainahum fil mawaji' dan pisahkanlah mereka di dalam tempat tidurnya. Fa amruhum bis amruhum biha wa bi jami'i sya'air adh-dhahirah. Maka perintah mereka terhadap solat atau perintah ter, e, merupakan perintah terhadap solat dan perintah terhadap syiar-syiar agama Islam yang jelas. Ma'annahum ghairu mukallafin Padahal mereka anak-anak tersebut belum termasuk orang-orang yang mukallaf. لكن ليعتادوا على ذلك ويتمرنوا عليه Akan tetapi tujuannya adalah agar mereka terbiasa terhadap perkara-perkara tersebut. هذا وهم أبناء سبع سنين Dalam keadaan mereka masih berumur tujuh tahun, لينشأوا منذ نعومة أظفارهم على الإسلام agar mereka tumbuh dan berkembang ya, di, di, dengan tata cara Islam. ثم قال واضربوهم عليها لعشر Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. أي إذا بلغوا سن العاشرة ولم يصلوا فيضربوا Yaitu ketika mereka sampai umur 10 tahun, kemudian mereka tidak sholat, maka pukullah mereka. مع أنهم في هذا السن أيضا غير مكلفين Padahal mereka pada umur 10 tahun tersebut juga belum mukallaf. ولكن ليعتادوا على الإسلام ويتمرنوا عليه tujuannya adalah agar mereka terbiasa dengan Islam ya dan terbiasa dengan ajaran-ajaran Islam. ثم قال وفرقوا بينهم بالمضاجع Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pisahkanlah mereka di dalam eh, tempat, pisahkanlah tempat tidur mereka. فتكون غرفة الذكور غير غرفة الإناث Maka kamar laki-laki berbeda dengan kamar perempuan. وإذا لم يجد الإنسان سعة في بيته Dan apabila seseorang tidak mendapatkan keluasan di dalam rumahnya بحيث يفصل البنات عن البنين untuk memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan, فإنه يجعل البنات في جانب والذكور في جانب maka dia menempatkan anak laki-laki di pojokan ya di satu sisi dan anak perempuan di sisi yang lainnya. وكل واحد منهم ينام على فراش مستقل Dan setiap anak tersebut tidur di atas tempat tidur yang terpisah. كل هذا لتربيتهم على تعاليم الإسلام Hal tersebut bertujuan untuk mendidik mereka terhadap nilai-nilai Islam وتحذيرهم من نزغات ووساوس الشيطان dan untuk وتحذيرهم من نزغات الشيطان dan untuk eh, mem- <clears throat> untuk eh, memperingatkan mereka terhadap eh, tipu daya syaitan. وهكذا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم Demikian pula juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam يحثنا على الرحمة بالأولاد menganjurkan kita untuk berbuat kasih sayang kepada anak-anak kita. Wa dan untuk berbuat adil terhadap mereka. Wa dan untuk tidak melebihkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Lianna dzalika yuaddi ila at-tahasud karena hal tersebut akan menjerumuskan anak-anak tersebut untuk saling hasad antara yang satu dengan yang lainnya ويؤدي إلى البغضاء dan untuk me- eh, eh, menjerumuskan mereka kepada sikap saling bermusuhan ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang perempuan وهي تقول لولدها تعالى أعطيك dan dia berkata kepada anaknya, kesinilah maka akan aku beri sesuatu. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mada tu'tinahu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang engkau berikan kepada kepada anak tersebut?" Qalat tamran. Maka perempuan tadi menjawab, "Sebutir kurma." Qala ama innaki law lam taf'ali kutibat alayki kadzbah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya engkau tidak melakukan hal tersebut maka engkau akan um, terjerumus dalam dosa. fihi al Maka di dalam hadis tersebut terdapat anjuran ala tarbiyatil auladi ala subq uh, e, agar mengajarkan anak-anak untuk senantiasa bersikap jujur. Wa an yakuna al-aba'u wal ummahat qudwatan fi dhalik dan hendaklah para orang tua baik ibu ataupun bapak sebagai kudwah sebagai contoh dalam hal tersebut. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولد وبنت Dan ada salah seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bersamanya ada anak laki-laki dan perempuan. فأجلس ولده على فخذه Kemudian eh, orang tersebut mendudukkan atau menempatkan anak laki-laki anak laki-lakinya di atas pahanya. فأمره أن يج- أن يجلس البنت على الفخذ الأخرى Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tadi agar mendudukkan anak perempuannya di atas paha yang lainnya, لأن ذلك يحزنها karena hal tersebut akan membuat anak perempuan tadi bersedih. فينشأ الأولاد على الرحمة والعدل Maka ketika hal tersebut dilakukan, anak-anak akan tumbuh dalam sikap ad- keadilan dengan kasih sayang dan penuh rasa adil. فتربية الأولاد من أهم المهمات Dan pendidikan anak yang tersebut termasuk perkara yang paling penting. وكان العلماء رحمه الله رحمهم الله يقولون Dan bahwasanya para ulama mereka berkata, الأدب من الآباء bahwasanya bahasanya al adab minal aba bahasanya adab itu e, tergantung dari bapaknya wassalahu min Allah azza wa jal adapun kebaikan anak tersebut dari Allah subhanahu wa taala wala syakka anna al insana yahzanu huznan aziman dan tidak diragukan lagi bahwasanya seseorang akan merasa sangat sedih idza lam yakun auladuhu salihin apabila putra-putrinya tidak menjadi anak-anak yang saleh ولذلك قال بعض العلماء Oleh karena itu para ulama berkata, إن من الذنوب ما لا يكفرها sesungguhnya termasuk dosa yang tidak akan diampuni إلا هم الأولاد mana? إلا هم الأولاد يعني الاهتمام الحزن عليهم وعلى صلاحهم Yaitu menelantarkan anak-anak tersebut sehingga anak tersebut tidak menjadi anak-anak yang soleh. فالواجب على الآباء أولا Maka termasuk kewajiban para orang tua yang pertama أن يغرسوا العقيدة الصحيحة في قلوب أولادهم agar para orang tua menanamkan eh, di, di dalam hati anak-anaknya akidah yang benar. فهذا من أول واجبات الآباء والأمهات Ini termasuk kewajiban yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh para ibu dan para bapak نحو أولادهم terhadap putra-putri mereka ويحذرونهم من الشرك dan memperingatkan anak-anaknya dari kesyirikan ويعلمونهم محبة الله وتعظيم الله dan mengajarkan kepada putra-putri tersebut kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala وأنه وحده الخالق والمالك والرازق Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang menguasai dan satu-satunya yang akan memberikan rezeki. Wa annahu ala kulli syai'in qadir dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa annahu 'azimun wa karim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha agung dan maha mulia. Wa anna rahmatahu wasi'at kulli syai' dan sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu wa annahu azizun bintiqam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan wa, akan menghukum. Wa annahu la takhfa alaihi khafiyatun min umurina. Dan tidak akan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang kita miliki. Yasma'u kalamana wa yara makanana. Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap ucapan kita dan melihat dimanapun kita berada. Aina ma kunna. Dimanapun kita berada. لينشأ الأولاد على محبة الله ومراقبته وتعظيمه agar anak-anak tersebut tumbuh di, di- dengan mendapatkan eh, ajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya dan senantiasa uh, muraqabah. وهكذا تعليم الأولاد القرآن الكريم Demikian pula para orang tua wajib untuk mengajarkan anak-anaknya Al-Qur'anul Karim وتشجيعهم على ذلك dan menyemangati putra-putrinya untuk hal tersebut. فإن هذا من أعظم ما يفعله الآباء مع أولادهم Maka hal ini termasuk perkara yang paling besar yang dilakukan para orang tua kepada anak-anaknya. فإن القرآن العظيم أعظم كنز حازه الولد Karena sesungguhnya Al-Quran termasuk harta simpanan yang paling agung yang disimpan oleh anak-anak kita. وأعظم أسباب زيادة الإيمان Dan termasuk eh, perkara yang paling agung yang menjadi sebab tambahnya keimanan anak tersebut. وهكذا أيضا يعلم الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم Demikian pula kewajiban orang tua untuk mengajarkan putra-putrinya sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فيخبرهم عن اسمه ونسبه maka anak-anak tersebut diajarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tumbuh dan berkembang. Wa dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Wa yukhbiruhum an ma anzalahu Allah Azza wa Dan para orang tua tersebut mengabarkan kepada anaknya apa yang diturunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi apa yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa عن أخلاقه ويخبرهم عن أخلاقه akhlaqihi dan para orang tua mengabarkan kepada anak-anaknya bagaimana sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an hijratihi Bagaimana hijrahnya beliau dan bagaimana perang-perang yang beliau lakukan. Wa an dalail Dan bagaimana dalil-dalil kenabiannya. ويحثهم على محبته وتعظيمه dan para orang tua hendaklah me- menyemangati anak-anaknya untuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkannya. وأنه وحده الأسوة والقدوة Dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya suri toladan. وأن طاعته من طاعة الله Dan bahwasanya taat kepada Rasulullah termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. كما يعلم أولاده ويغرس في قلوبهم Sebagaimana para orang tua diharuskan untuk mengajarkan anak-anaknya dan menanamkan di dalam hati-hati mereka anna Allah sama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit wa annahu mustawin ala arsyih dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya wa yu'allimuhum syai'an min sifatillah 'azza wa jalla dan tidaklah para orang tua mengajarkan putra putrinya sedikit dari eh, atau beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama yu'allimuhum mahabbat as-sahabah radhiyallahu anhum. Sebagaimana kewajiban mereka untuk mengajarkan anak-anaknya agar cinta kepada sahabat. Wa yukhbiruhum annahum khairul qurun dan mengabarkan kepada anak-anak tersebut bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik kurun. Wa annahu la yajuzu sabbuhum wala dan tidak boleh bagi seseorang untuk mencela dan mencela para sahabat Rasulullah. Wa anna min akbaril kaba'ir dan hal tersebut termasuk dosa-dosa besar. Wa an khulafa' dan hendaklah para orang tua menceritakan tentang khulafa ar-rasyidin wa 'asharatil bil jannah dan sepuluh sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga ويخبرهم عن بعض فضائلهم dan mengabarkan kepada anak-anaknya bagaimana keutamaan-keutamaan mereka كما يعلم أولاده أركان الإسلام sebagaimana para orang tua diharuskan untuk mengajarkan kepada putra-putrinya rukun-rukun Islam ويحفظهم ذلك dan mengajurkan agar anak-anaknya hafal terhadap hal tersebut ويعلمهم ويحفظهم أركان الإيمان dan agar para orang tua mengajarkan dan menghafalkan atau menjadikan anak-anak tersebut hafal tentang rukun-rukun iman ويعلمهم معنى الإحسان dan mengajarkan kepada mereka mana apa itu ihsan ويعلمهم شيئا من الحلال والحرام dan mengajarkan kepada mereka sesuatu perkara-perkara yang eh, malu ya ataupun perkara-perkara yang haram ويبين لهم ma Allah azza wa jal dan menjelaskan kepada mereka apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna 'ala al-aba'i wal ummahat sebagaimana termasuk kewajiban para bapak dan para ibu al-inayata bi akhlaqi auladihim untuk benar-benar memperhatikan akhlak putra-putri mereka. Wa kaifa yata'amaluna al qaribi wal ba'id Bagaimana anak-anak tersebut bermuamalah dengan kerabat-kerabat atau orang-orang yang dekat ataupun orang-orang yang jauh ويعلمونهم آداب الطعام والشراب dan mengajarkan kepada mereka tentang adab makan dan minum وآداب آه، النوم dan adab tidur وآداب اللباس dan adab bagaimana berpakaian واحترام كبير السن dan untuk menghormati orang-orang yang sudah sepuh wa adabil masajid dan adab bagaimana mereka ketika berada di dalam masjid wa ihtiramil muallimin dan menghormati para guru-guru eh, menghormati guru-guru mereka wasilatil arham dan untuk menyambung silaturahmi wa yuallimunahum al ila jiran dan mengajarkan kepada mereka untuk berbuat baik kepada tetangga ويرغبونهم بالصدقة على الفقراء والمساكين dan untuk menjadikan mereka cinta untuk bersedekah kepada orang-orang miskin ويعطونهم شيئا من المال ليسلم لي- ليوصلوه إلى المحتاجين dan mungkin memberikan sedikit mereka harta agar mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan ليتعودوا على ذلك بأنفسهم agar mereka anak-anak tersebut terbiasa dengan hal-hal tadi وينشأوا عليه dan mereka tumbuh dengan perkara-perkara yang baik tadi ويعلم أولاده بغض أعداء الإسلام dan hendaklah para orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk memusuhi musuh-musuh Islam من اليهود والنصارى والمشركين dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik لأن تعليمهم الولاء والبراء من صغرهم Karena mengajarkan mereka wala wal bara. من صغرهم Ketika mereka masih kecil, يعني وهم صغار eh, ketika mas, mereka masih kecil, <coughs> من أهم المهمات termasuk perkara yang penting. ويبدأ بتحفيظهم قصار الصور Dan hendaklah para orang tua memulai mereka agar mengajarkan ayat ah, surat-surat pendek التي يصلون بها yang anak-anak tersebut menggunakannya untuk sholat ويعلمهم الوضوء بالقول والعمل dan mengajarkan anak-anak bagaimana tata cara wudhu ya dengan ucapan dan perbuatan فيتوضأ أمامهم orang tua eh, mengajarkan wudhu dengan mereka berwudhu di depan mereka ويطلب منهم أن يتوضأوا أمامه dan orang tua tersebut meminta agar anaknya mempraktekkan tata cara wudhu tadi di depan orang tuanya لينبههم على الخطأ إن كان موجودا dan agar untuk memperingatkan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan anak-anak tadi وهكذا أيضا يعلمهم الصلاة قولا وفعلا Demikian pula juga para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tata cara sholat ya secara kaul ya dengan perkataan begitu pula dengan eh, perbuatannya ويصلي أمامهم dengan mereka sholat di depan anak-anaknya ويطلب منهم أن يصلوا أمامه dan meminta anak-anaknya untuk mem- mempraktekkan tata cara sholat tadi di depan orang tuanya لينبههم على الخطأ إن وجد agar diperingatkan kalau seandainya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak tadi ويسألهم ماذا يقولون في ركوعهم وسجودهم dan bertanya kepada anak-anaknya apa yang mereka baca ketika mereka ruku dan mereka sujud وماذا يقولون بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين dan apa yang mereka baca ya ketika mereka berdiri eh, setelah ruku dan apa yang mereka baca eh, di antara dua sujud ويعلمهم ألفاظ التشهد dan mengajarkan kepada anak-anak eh, bacaan tasyahud ويعلمهم أذكار الصباح والمساء dan mengajarkan kepada anak-anaknya eh, doa zikir pagi dan petang ويحفظهم ذلك dan menjadikan anak tersebut agar ha- menghafalnya ويكرر ذلك عليهم dan hendaklah eh, para orang tua senantiasa eh, menganjurkan anaknya agar mengulang hal tersebut ويذكرهم عند الصباح والمساء بأداء الأذكار dan agar para orang tua senantiasa mengingatkan putra-putrinya untuk mengucapkan atau untuk me- melaksanakan doa zikir-zikir tadi ويسألهم بين وقت وآخر عن ذلك dan bertanya kepada putra-putrinya dan bertanya kepada putra-putrinya eh, <clears throat> dari waktu ke waktu ليتأكد من حفظهم لها وإتقانهم لها eh, untuk menegaskan apakah putra-putri tersebut sudah benar-benar menghafalnya dan memungkinkannya فإن الكثير اليوم من المسلمين لا يحسن ذلك karena kebanyakan mayoritas dari kaum muslimin sekarang ini mereka tidak eh, tidak bagus di dalam eh, mem- tidak meng- mengerti hal tersebut حتى من الرجال والنساء bahkan orang-orang dewasa baik laki-laki ataupun perempuan لأن آباءهم وأمهاتهم لم يعلموهم ذلك في صغرهم karena orang tua mereka tidak pernah mengajarkan hal tersebut kepada mereka ketika mereka masih kecil ومن أهم الأمور في تربية الأولاد dan termasuk perkara yang paling penting di dalam pendidikan anak-anak an yakuna al abu wal um qudwatan salihatan lahum hendaklah para ibu dan bapak menjadi kudwah ya, menjadi suri teladan yang baik untuk putra-putrinya fa idza amaruhum bi khair fa'aluhu qablahum dan apabila ibu orang tua tersebut memerintahkan kepada anaknya perkara-perkara yang baik, hendaklah orang tua mengerjakan sebelumnya min dan apabila para orang tua memperingatkan putra-putrinya terhadap kejelekan, maka janganlah orang tua tersebut melaksanakannya. yanhal abu anil Bagaimana ketika para orang tua e, mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berbuat dusta padahal orang tuanya sendiri berdusta? Aw walidain Ketika orang tua mengajarkan kepada putra-putrinya untuk berbakti kepada orang tua, padahal dianya sendiri e, durhaka kepada orang tuanya. أو يأمرهم بترك المحرمات وهو يفعلها atau para orang tua tersebut memerintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram padahal mereka melakukannya. فإن القدوة بالفعل أب- أعظم من القدوة بالقول Maka sesungguhnya memberikan contoh dengan perbuatan itu lebih utama daripada memberikan contoh hanya dengan sekedar ucapan. وهكذا يحرص الأب والأم على الجليس الصالح لولده Demikian pula hendaklah para orang tua untuk eh, se- bersemangat yang me- <clears throat> mencarikan putra putrinya teman-teman yang baik. فيمنعونهم من مجالسة الأولاد السيئين Maka melarang mereka untuk duduk bersama teman-teman yang jelek وعن مصاحبتهم dan untuk bersahabat dengan mereka. ويمنعونهم من مصاحبتهم Dan melarang mereka untuk bersahabat dengan eh, teman-teman yang jelek ويحثونهم على مجالسة الأولاد الطيبين dan hendaklah para orang tua menganjurkan putra-putrinya untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik ويشجعونهم على ذلك dan menyemangati mereka terhadap hal tersebut. لأن الطفل يتأثر بأصدقائه Karena para karena anak-anak tersebut mereka akan berdampak ya, dengan teman-temannya ومن الأمور المهمة في تربية الأولاد dan termasuk perkara yang penting di dalam pendidikan anak-anak ألا يدخل الإنسان وسائل الفساد إلى البيت hendaklah para orang tua tidak memasukkan wasail fasad ya, eh, peran apa eh, <clears throat> jalan atau wasilah-wasilah untuk keburukan ke dalam rumahnya التي تكون سببا لانحرافهم yang akan menjadi sebab untuk menyimpangnya putra-putri mereka ومن الأمور المهمة أن يشغل فراغهم بما ينفعهم dan termasuk perkara yang penting juga agar anak-anak tersebut disibukkan waktunya dengan perkara-perkara yang baik ولو في الأمور المباحة Eh, bahwasanya tidak menyibukkan eh, apa tidak menyibukkan waktunya ya, atau mempergunakan waktunya untuk perkara yang baik ya meskipun pada perkara-perkara yang mubah وإن التربية من أصعب الأمور dan sesungguhnya pendidikan itu termasuk perkara yang sangat sulit Walakin insana يستعين بالله Akan tetapi hendaklah seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u Allah azza wa jal dan berdoa kepada Allah azza wa jal ayyinahu ala salah auladih agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk kebaikan anak-anaknya. Waqad qala ba'du as-salaf as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in dan berkata sebagian eh, para ulama eh, salafus saleh اللهم إني عجزت عن تأديب ولدي "Ya Allah, aku sangat susah ya untuk eh, mem- mendidik anak-anakku. اللهم أدبه لي Ya Allah, didiklah putra-putriku untukku." وهكذا قال الله عز وجل عن عباد الرحمن Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menceritakan tentang hamba-hambanya yang <clears throat> hamba hamba Ar-Rahman عند أن ذكر أدعيتهم لله عز وجل ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa-doa mereka ومنها أنهم قالوا dan di antara doa-doa tersebut bahwasanya mereka berkata ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Ya Allah berikanlah untuk kami هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Ya Allah jadikanlah eh, يعني أعطنا إحنا Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, eh, jadikanlah eh, istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata. ومعنى ذلك أن يجعلهم الله عز وجل صالحين مستقيمين Dan makna hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang soleh. وهكذا أيضا تشجيع الأولاد على حضور مجالس العلم Dan demikian pula para orang tua hendaklah em, menyemangati putra-putrinya agar hadir di dalam majlisul ilm. من صغرهم Ketika mereka masih kecil واستصحابهم إلى المساجد dan hendaklah membawa putra-putrinya ketika mereka berangkat ke masjid مع تأديبهم والعناية بهم bersamaan dengan eh, mendidik mereka dan memperhatikannya ketika di dalam masjid لئلا يحصل منهم تشويش على المصلين agar anak-anak tersebut tidak mengganggu orang-orang yang sholat أو أذى في المسجد أو أذية في المسجد atau tidak eh, eh, me- <clears throat> mengganggu orang-orang mengganggu di dalam masjid وهكذا أيضا يشجع أولاده على الخير Demikian pula hendaklah para orang tua untuk menyemangati anak-anaknya terhadap perkara-perkara kebaikan dan memperingati mereka terhadap perkara kejelekan dan memperingatkan anak-anaknya untuk menyerupai musuh-musuh Islam dan hendaklah para orang tua sebagai suri toladan atau sebagai contoh dalam hal tersebut ولقد نشأ عدد من العلماء أيتاما Dan banyak para ulama yang mereka tumbuh dalam keadaan yatim فاعتنت بهم أمهاتهم الصالحات dan ibu-ibunya benar-benar ibu-ibu mereka yang soleh benar-benar memperhatikan anak-anaknya حتى صاروا علماء sampai mereka menjadi ulama. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اعتنت به أمه Begitu pula Imam Ash-Syafi'i bahwasanya ibunya benar-benar memperhatikannya. وكذلك الإمام أحمد والإمام مالك Demikian pula Imam Ahmad dan Imam Malik فقد كانت أم الإمام مالك رحمه الله تعالى تقول له bahwasanya ibu Imam Malik berkata kepadanya بعد أن تلبسه العمامة setelah memakaikan imamah kepadanya, اذهب إلى ربيعة pergilah engkau kepada Robi'ah وهو أجل مشايخه dan Robi'ah adalah termasuk syahnya yang paling mulia. فتعلم من أدبه كما تتعلم من علمه Maka belajarlah engkau adab yang dimiliki Robi'ah sebagaimana engkau belajar ilmu yang dia miliki. وكذلك أيضا الإمام أحمد Demikian pula juga Imam Ahmad كانت أمه توقظه لصلاة الفجر bahwasannya ibunya membangunkannya untuk sholat fajar dan memakaikan jilbabnya hatta tukhrijahu ila masjid hingga mengeluarkan atau membawa Imam Ahmad ke ke, ke, ke, masjid, ke masjid. Wa ummu Syafi'i rahimahullah dan ibunya Syafi'i rahimahullah i'tanat bihi inayatan benar-benar memperhatikan uh, Imam Syafi'i ولما مات أبوه في فلسطين Maka ketika bapaknya meninggal di Palestina, نقلته إلى مكة ibunya membawa Imam Syafi'i ke Makkah لحفظ نسبه لحفظ نسبه untuk menjaga nasabnya وليتعلم العلم dan agar Imam Syafi'i mempelajari ilmu. وكذلك أيضا أم سفيان الثوري Demikian pula juga ibunya Sufyan Ats-Tsauri, الإمام الكبير imam yang besar, كانت أمه تقول له يا بني اطلب العلم bahwasanya ibunya berkata kepadanya, "Wahai anakku, belajarlah ilmu." وأنا أكفيك بمغزلي وأنا أكفيك بالمغزل يعني تخيط للناس شيئا من الملابس وتنفق عليه Bahwasanya aku akan mencukupi bekalmu di dalam menuntut ilmu. فكانت تقوم بالعمل لتنفق على ولدها الذي يطلب العلم Maka ibunya bekerja dan menginfakkan atau memenuhi segala kebutuhan anaknya di dalam menuntut ilmu. فصار هؤلاء أئمة Maka mereka yang telah disebutkan tadi menjadi imam-imam. بسبب صلاح أمهاتهم Dengan sebab solehnya ibu-ibu mereka. وتشجيعهم على طلب العلم Dan para ibu-ibu tadi menyemangati putra-putranya untuk belajar ilmu. والنساء في هذا الباب كثير Dan para wanita yang semisal dengan eh, semisal dengan hal tersebut sangat banyak. وإنما هذه أمثلة Adapun hal ini hanya sekedar contoh لتكون هذه الأمثلة قدوة للأمهات الصالحات agar hal tersebut menjadi contoh untuk ibu-ibu yang fil inayati bi auladihinna di dalam memperhatikan di dalam mendidik putra-putri mereka wa inayati azwajihinna ala tarbiyatihim dan untuk memper, dan untuk uh, memperhatikan suami-suaminya uh, di dalam uh, pendidikan terhadap putra-putri mereka. Liyakunu qurrata agar putra-putrinya menjadi penyejuk mata. Faqad asbahna al-yawm fi zamanin maka sungguh kita berada pada suatu zaman نسأل بعض الأطفال الذين هم فوق سن السابعة eh, bahwa نسأل بعض الأطفال eh, kita bertanya kepada eh, beberapa anak yang umurnya lebih dari tujuh tahun عن أركان الإسلام tentang rukun Islam, فلا يعرفون mereka tidak mengetahuinya. ونسألهم عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفون Dan kita bertanya kepada mereka tentang siapa nama Nabi kita, mereka tidak mengetahui. وربما قلنا لهم من الذي خلقك ورزقك فلا يعرف الجواب Dan terkadang kita bertanya kepada mereka eh, siapa yang telah menciptakanmu dan siapa yang memberikan kamu rezeki, mereka tidak mengetahui jawabannya. ولو سألناهم من هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجابوا Dan kalau seandainya kita bertanya kepada mereka siapa khulafa Rasulullah, mereka tidak mengetahui jawabannya. بل ربما بعض شباب المسلمين لا يحسن الأجوبة على ذلك Dan terkadang atau bahkan para pemuda-pemuda kaum muslimin mereka tidak mengetahui hal tersebut. وهذه مصيبة عظيمة Ini merupakan musibah yang besar. وهكذا لو سألناه عن القرآن ربما لا يستطيع أن يجيب Demikian pula ketika kita bertanya kepada mereka tentang Al-Quran, mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Walau qulna lahu aina Allah lamastata'an yujib. Kalau seandainya kita bertanya kepada mereka di manakah Allah yang mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Walau sa'alnahu aina ila aina hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mastata'an yujib. Dan kalau seandainya kita bertanya kepada mereka kemanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Walau sa'alnahu ma hukm du'a al-mauta mastata'an yujib. Kalau seandainya kita bertanya kepada mereka apa hukum berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Fala budda an naghrisa hadhihi al-ashya fi qulubi atfalina. Maka hendaklah kita menanamkan hal-hal tersebut di dalam hati putra-putri kita. Liyakunu salihina muslihin Agar putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan muslimin. وليكونوا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة Dan agar putra-putri kita menjadi penyejuk mata bagi kita di dunia dan di akhirat. طيب ممكن نتيح المجال لبعض الأسئلة فيما بقي من الوقت Baik. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, ya eh, masih ada waktu yang tersisa, barangkali ada yang mau bertanya. هل عندك كيف يكون الإخلاص في في في في تربية الأولاد طيب السؤال يقول كيف يكون الإخلاص في تربية الأولاد آه، يكون ذلك أولا بالحرص على نفعهم Yang pertama ya untuk kita ikhlas eh, di dalam pendidikan anak tersebut hendaklah kita semangat untuk memberikan manfaat وأن ندعو الله أن يعيننا على ذلك dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk melakukan hal tersebut وأن نعمل ذلك امتثالا لتعاليم الإسلام dan kita melakukan hal tersebut eh, di dalam rangka untuk melaksanakan eh, ta'alim Islam ya ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك dan melakukan hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. فإنما كان لله يبقى Maka perkara yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dia akan kekal. وإذا علم الله عز وجل حرصنا على صلاح أولادنا dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya bagaimana semangatnya kita untuk memperbaiki keadaan anak-anak kita, Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di dalam hal tersebut. Nah. Soal Ada pertanyaan lagi? Nah. هم طلاب صغار أم كبار أولاد صغار أم كبار في السن آه، نحن نتكلم الآن على الصغار وكيف نعتني بتربية أولادنا ويكون لهذا وقت آخر سؤال من أول شيء. اقرأ. آه، من اليمن أن يقرنه لأن فيه لا هنا يقول إن هناك من أهل العلم يقول يمنع الطفل من الهاتف لا شك أن الطفل الصغير لا يعطى الهاتف الذكي الذي يستطيع من خلاله أن يدخل على بعض المواقع أو يرى بعض الأشياء الضارة ويسمع بعض الأشياء الضارة لأن الشيطان حريص فالطفل يعان على الخير والصلاح نعم eh, Ya, jadi ada pertanyaan uh, adakah ulama Yaman yang mengharamkan HP ya karena besarnya mandorot dari manfaat? Maka jawaban saya bahwasanya anak-anak tersebut, anak atau anak-anak kecil, eh, hendaknya para orang tuanya melarang ya untuk menggunakan HP ya eh, supaya anak tersebut tidak melihat kepada apa namanya perkara-perkara yang haram. طيب على كل حال ينبغي على المجتمع كله أن يتعاون على تربية الأولاد bahwasanya hendaklah seluruh lapisan masyarakat mereka untuk saling tolong menolong di dalam pendidikan anak-anak. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه tidaklah seseorang dianggap beriman eh, eh, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. فإذا رأينا خطأ من أولاد المسلمين نبهناهم على ذلك Kalau seandainya orang tersebut melihat kesalahan yang dilakukan oleh anak kaum muslimin, ya, hendaklah dia memperingatkannya. وإذا رأيناهم على خير شجعناهم على ذلك Dan apabila kita melihat kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin, ya, kita menyemangati mereka. وعلينا أن نعتبر أولاد المسلمين أولادا لنا Dan hendaklah kita memberikan udur ya kepada anak-anak kaum muslimin sebagaimana kita memberikan udur kepada putra-putri kita وإخوانا لنا dan te- eh, saudara-saudara kita. لأن صلاحهم صلاح للمجتمع Karena baiknya mereka merupakan kebaikan untuk seluruh masyarakat. ولأن فسادهم ضرر على المجتمع كله Dan karena jeleknya mereka merupakan eh, kejelekan bagi masyarakat seluruhnya. فنحرص على صلاح أولاد المسلمين Maka hendaklah kita bersemangat ya untuk memperbaiki keadaan anak-anak kaum muslimin بالقول والعمل dengan ucapan kita dan amalan kita والقدوة الصالحة dan memberikan contoh yang baik والدعاء لهم بالصلاح dan untuk dan mendoakan mereka والتشجيع لهم على الخير dan menyemangati mereka untuk melakukan kebaikan فيجب على المسلمين أن يكونوا كالجسد الواحد dan hendaklah seluruh kaum muslimin ya mereka bersatu sebagaimana satu jasad يتعاونون على البر والتقوى mereka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan ولا يتعاونون على الإثم والعدوان dan mereka tidak tolong menolong di atas dosa dan permusuhan وعليهم كذلك أيضا أن يحثوا أولادهم dan hendaklah e, setiap orang dia menyemangati eh, anak-anak e, mereka wa ulada ghairihim dan anak-anak ya, eh, anak-anak yang lainnya ala adail amanah untuk menunaikan amanah wa ala nadhafa dan untuk e, memperhatikan kebersihan wa ala ihtirami huquq al-akharin dan untuk e, menghormati hak-hak orang lain وعلى الحفاظ على الحقوق العامة dan untuk menjaga hak-hak umum وعلى أداء الأمانة لأصحابها dan untuk menunaikan amanah kepada orang yang memilikinya ونمنعهم من أكل أموال الناس بالباطل dan untuk melarang mereka dari memakan harta manusia dengan cara yang batil ونحذرهم من الإساءة إلى الآخرين dan melarang mereka untuk menyakiti menyakiti orang-orang orang lain la siyama kibar as-sin terlebih bagi orang tua atau orang yang sudah tua wa nahussuhum ala ihtirami yiranihim dan kita menganjurkan anak-anak kita untuk menghormati tetangga-tetangga mereka wa muallimihim dan e, para pengajar-pengajarnya wa nad'u lahum bidzalik dan kita berdoa terhadap hal tersebut Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marra ala as-sibyan sallam alaihim." Apabila engkau melewati anak-anak, lihat ya, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Walam yaqul inna haulai saghar la yafhamun. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya anak-anak tersebut tidak paham. Liyata'awwadu ala dzalik Agar anak-anak tersebut uh, terbiasa dengan hal tadi. وربما كان يمازح بعض الأطفال dan terkadang kita juga eh, bercanda dengan anak kecil فقد كان لأنس بن مالك رضي الله عنه أخ صغير bahwasanya Anas bin Malik memuli- memiliki eh, saudara yang lebih kecil atau adik وكان يلعب بعصفور dan mereka bermain dengan seekor burung يقال له النغير dan dikat, eh, burungnya tersebut eh, dinamai Nugair فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya wahai Abu Umair apa yang dilakukan Nugair وهكذا كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار والأطفال Hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak. masjid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang membawa mereka ke masjid. fil bait dan bercanda dengan mereka ketika berada di rumah. Kama kana yaf'alu ma'al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Wa kana yuqabbilu الصغار من أولاده Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium ya, anak-anak kecil حتى إن رجلا من الأعراب bahkan salah seorang dari Arab رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mencium Hasan dan Husain فقال يا رسول الله هل تقبلون أولادكم dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anakmu?" "Wallahi inna 'indi 'asharatan min al-walad." Dan Rasulullah berkata, "Sungguh aku mempunyai 10 anak." "Ma qabbaltu wahidan minhum." Eh, Arabi tadi berkata, "Aku mempunyai 10 anak dan aku tidak pernah mencium mereka." Faqala lahu an sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tadi, ma asna'u lak?" Mada asna'u laka? Apa yang akan aku perbuat kepadamu? Idza kana Allah qad naza'a rahmata min qalbik. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kasih sayang dari hatimu. Walamma mata ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi salam, maka ketika wafat putra Nabi uh, yang bernama Ibrahim wa huwa tiflun radhi' dan ketika itu dia masih dalam keadaan anak yang masih disusui. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis wa qala innal aina tadma' dan berkata sesungguhnya air ini bercucuran air mata wa innal qalba la yahzan dan sungguh hati ini sangat bersedih wala naqulu illa ma yurdi rabbana dan tidaklah kita berkata kecuali apa yang membuat Allah kita ridha wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun dan sesungguhnya perpisahanku denganmu wahai Ibrahim yang merupakan kesedihan wa ala kulli hal maka apapun itu <clears throat> fa innal inayata bi tarbiyatil aulad sesungguhnya perhatian dengan pendidikan anak wa salahihim dan kebaikan mereka wasalahi akhlaqihim dan kebaikan akhlak mereka min a'zami ma jaa bihi dinun al-hanif termasuk di antara perkara yang diajarkan di dalam agama kita yang lurus ini wa hassana alaih dan senantiasa kita dianjurkan terhadap hal tersebut fatarbiyatul aulad laysat wadhifat al-aba wal ummahat faqat dan bahwasanya pendidikan putra putri itu bukan hanya tugas bapak ataupun ibu saja. Bal wazifatul muallimin aydan fil masajid dan termasuk tugas e, para guru di masjid-masjid. Wal muallimin fil madaris wal jami'at dan termasuk tugas para guru di sekolah-sekolah ataupun di universitas-universitas. Wa wasailul i'lam al-masmu'a wal mar'iyya wal maqru'ah dan termasuk tugas di, uh, sebagai tugas dari uh, wasail ilam sosial media baik itu yang didengar, ya dibaca ataupun yang didengar. لأن الصغار اليوم Karena anak kecil pada hari ini هم كبار الغد mereka akan menjadi dewasa di kemudian hari وهم من سيحلون محلنا dan mereka nanti akan menempati keduduk tempat-tempat kita في بناء المجتمع وقيادته وإصلاحه di dalam membangun masyarakat dan e, memimpin masyarakatnya والقيام بالمسؤوليات dan akan memikul tanggung jawab فإذا لم يكونوا صالحين dan apabila mereka bukan orang-orang yang soleh فإنهم سيضرون بأنفسهم وبالمجتمع من حولهم maka mereka akan memadorotkan terhadap diri mereka sendiri dan akan memadorotkan terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya فعلينا إذا أن نتعاون جميعا على ذلك maka hendaklah kita untuk eh, sama-sama eh, saling tolong menolong untuk hal tersebut. نسأل الله تعالى أن يصلح ذرياتنا أجمعين Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak keturunan kita semuanya وأن يصلح جميع أبناء المسلمين dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan seluruh anak-anak kaum muslimin, ذكورهم وإناثهم eh, putra-putra mereka dan putri-putri mereka. وأن يرد شباب المسلمين إليه ردا جميلا Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pemuda-pemuda Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يكفيهم شر شياطين الجن والإنس Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan mereka dari ke- kejelekan setan-setan dari kalangan jin dan manusia وشر أعداء الإسلام أجمعين dan kejelekan musuh-musuh Islam semuanya. وأن ينصر الله دينه وأولياءه Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong menolong wali-walinya وأن ينصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong eh, kaum muslimin yang lemah di Palestina dan di setiap tempat. وأن <clears throat> يحفظ جميع بلاد المسلمين Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh negeri-negeri Islam. وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan dan istiqrar negara kita واجتماع كلمتنا dan bersatunya kalimat kita. وأن يعيذ جميع بلاد المسلمين من المفسدين Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong seluruh eh, negeri-negeri muslimin dari orang-orang fasik. وأن يجعل هذه المجالس dan nafi'atan lana fid dunya wal akhirah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala wa jazakumullahu khairan.